Sekarang kita akan berbicara mengenai pembuktian rasa cinta dan pengagungan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam membuktikan atau mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita bisa membuktikan rasa cinta itu dan pengagungan kita kepada beliau alaihi salatu wassalam dengan banyak hal. Kita akan sebutkan beberapanya. Di antaranya adalah mengedepankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengutamakan beliau atas setiap manusia, atas siapapun di antara manusia. Apalagi beliau adalah manusia terbaik. Tidak ada yang lebih mulia dari beliau. Bahkan beliau adalah Sayyid Waladi Adam, pemuka seluruh anak Adam, sebagaimana yang dikatakan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Maka dari sisi keyakinan kita tidak boleh meyakini adanya yang lebih utama dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan di kalangan para nabi dan rasul, beliau adalah semulia-mulia nabi dan rasul. Ya. Afdhalul anbiya'i war rusul. <coughs> Ya, seutama-utama nabi dan Rasul. Kalau beliau adalah seutama-utama Nabi dan Rasul, apalagi manusia yang lain. Maka secara mutlak bisa kita yakini bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah afdalul khalq, seutama-utama makhluk. Ya, dalilnya apa? Dalilnya tadi. Pernyataan beliau, Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemuka bagi seluruh anak Adam. Nah, oleh karena itu kita dituntut untuk selalu menghadirkan di dalam hati kita kemuliaan beliau, keagungan beliau, ya, sehingga lahir rasa cinta kepada beliau dan keinginan kuat untuk mengikuti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam yang telah sesat di dalam permasalahan ini ada dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu Rafidhah. Orang-orang Syiah Rafidhah. Di mana mereka sampai meyakini bahwa imam-imam mereka yang 12, imam-imam Syiah yang 12 yang mereka katakan sebagai imam maksum ya, itu lebih utama dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka menentang Allah dan Rasulnya. Karena memang agama Syiah itu bukan Islam. Islam itu agama lain, Syiah itu agama tersendiri. Jadi kalau ada yang mengatakan ya kita tidak boleh memerangi, memusuhi orang-orang Syiah karena mereka itu juga kaum muslimin, itu salah. Berarti dia tidak kenal, tidak tahu Syiah. Syiah Rafidhah. Ya, agama mereka bukan Islam. agama mereka bukan Islam. Bahkan mereka sendiri menyatakan Al-Quran mereka tidak sama dengan Al-Quran kita. Ya. Bahkan di antara mereka meyakini malaikat Jibril itu telah keliru, berkhianat di dalam menyampaikan wahyu sungguhnya yang semestinya menerima wahyu itu adalah Ali bin Abi Thalib bukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara amalan mereka dalam sholat, ya, ketika duduk mereka menepuk-nepuk paha mereka sambil mengatakan al amin al amin telah berkhianat al amin al amin yaitu malaikat jibril yang terpercaya karena dianggap malaikat Jibril ini telah berkhianat menyampaikan risalah nubuah kepada Nabi kita Muhammad bukan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, bahkan sampai pada tingkat mereka meyakini bahwa yang berhak menerimanya adalah Ali bin Abi Thalib bukan Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya mereka ini agama lain, bukan Islam. Nah, sehingga kalau mereka mengklaim mencintai Ahlul Bait itu hanya sekedar kedok. Sebab agama mereka itu ada senjata rahasia yang selalu mereka pergunakan untuk mengkelabui kaum muslimin. Apa itu? Taqiyah yang diistilahkan oleh mereka dengan taqiyah. Ya gampangnya bermuka dua. Mereka tidak akan menampakkan kejelekan dan keburukan mereka kepada orang-orang yang yang belum mempunyai loyalitas kuat terhadap mereka. Tapi akan nampak kejelekan-kejelekan agama mereka itu bagi orang-orang yang sudah mereka yakini punya loyalitas. Sehingga tidak akan protes. Nah, Khawani Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kelompok yang kedua yang telah sesat dalam hal ini adalah ya orang-orang batiniyah ya aliran batiniyah sufiyah yang menganggap bahwasanya al aulia wal aqtab ya para wali-wali yang menempati posisi kutub-kutub bumi mereka anggap para wali itu lebih utama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kutub-kutub yang mereka anggap dengan bilangan tertentu ada yang mengatakan bilang bilangannya sekian, bilangannya sekian sesuai dengan apa yang mereka yakini ini adalah kesesatan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi keyakinan kita bahwa tidak ada yang lebih utama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini keyakinan kaum muslimin. Beliau adalah seutama-utama makhluk, semulia-mulia para nabi dan rasul. Ya, dan kewajiban kita adalah tidak boleh mengedepankan, ya lebih mengutamakan seorang pun dibanding beliau alaihi salatu wassalam. Baik. Hal yang kedua di antara pembuktian rasa cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah kita beradab kepada beliau. Ya, beradab kepada beliau. Beradab kepada beliau ini juga mencakup beberapa hal. Ya. Sebelum kita masuk mengenai adab-adab kepada beliau alaihi salatu wassalam, kita perlu tahu dahulu para sahabat beliau radhiyallahu anhum tatkala mereka sangat mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, mereka sangat beradab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mari kita dengarkan apa penuturan Amr bin Al-As ketika beliau sangat memuliakan dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana adab beliau? Diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, "Wa kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la ajalla fi 'ainayya minhu." Ya, kata Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai dan tidak ada seorang pun yang lebih mulia di hadapan kedua mataku melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas kata beliau, "Wa ma kuntu utiqu an amla'a ainayya minhu ijlalan lahu." Aku tidak pernah mampu untuk melihat beliau dengan sepenuh mataku karena aku sangat memuliakan beliau. Ya. Yeah Walau su'iltu an asifahu ma Kalau seandainya aku diminta untuk mensifatkan bagaimana ciri-ciri fisik beliau, aku tidak akan pernah mampu. Kenapa? Li'anni lam akun amla ainayya minhu. Karena aku tidak pernah melihat beliau dengan sepenuh mata. Ya, jadi nggak pernah menatap Nabi dengan sepenuh matanya. Ya, berarti cuma ngelirik-ngelirik. Kenapa? Karena sangat memuliakan dan mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena rasa cintanya yang besar, pengagungannya yang besar, ya beliau tidak mampu untuk melihat Nabi dengan sepenuh matanya. Ini Amr bin Al-As. Padahal Amr bin Al-As ini termasuk orang mulia. Ya. Dia di kalangan manusia sebelum keislamannya dia termasuk pembesar, termasuk orang yang mempunyai kedudukan di kalangan Quraisy ya. Demikian pula setelah masuk ke dalam Islam dia termasuk sahabat yang mulia. Tapi demikianlah pengagungannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Dan para sahabat dahulu karena rasa cinta dan pengagungan mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mereka sangat beradab kepada beliau. Ya, di antara adab mereka yang membuktikan pengagungan mereka kepada Nabi. Nabi itu kalau sudah bicara sama mereka dan Nabi berada di majelisnya, mereka itu semua diam, tenang. Sampai digambarkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu seperti dalam riwayat Al-Bukhari, wasakatan nasu ka'anna ala mutayyir. Ya, dan mereka terdiam seolah-olah di kepala mereka itu sedang ada burung. Gimana kalau ada burung? Di kepala kita ada burung. Kita kan nggak berani gerak karena kalau gerak dia ya terbang. Sehingga mereka dia Ini pernah, Bukan artinya tidur. <laughs> Ya. Ini jangan salah kaprah pengamalannya. Ya. Ada yang saking tenangnya, ya, diam-diam menghanyutkan ternyata turu, bukan. Ini maksudnya mereka memperhatikan, ya, memperhatikan dan diam, tenang. Ya, dengan memperhatikan dengan seksama. Ya. Mereka sangat mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh lain dari pengagungan sahabat seperti apa yang dilakukan oleh Ummu Habibah radhiyallahu anha. Ya, bahkan terhadap bapaknya sendiri dia lebih memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya suatu suatu ketika, suatu saat pernah Abu Sufyan ya dia masih dalam keadaan musyrik pada waktu itu, belum masuk Islam. Abu Sufyan datang ke rumah anak wanitanya ini, yaitu Ummu Habibah. Ummu Habibah ini anaknya Abu Sufyan dan Beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Ya, datang Abu Sufyan ke kota Madinah menemui Ummu Habibah. Ya, Abu Sufyan menemui Ummu Habibah di rumahnya. Lantas Abu Sufyan ini duduk ya di sebuah kasur ya, yang biasa dipakai duduk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lantas ketika hal itu dilihat oleh Ummu Habibah, ya, Ummu Habibah ini menggulung kasur ini. Ya sebelum bapaknya sempat duduk dia cepat gulung. Cepat dia gulung kasur tersebut. Ya. Lantas Abu Sufyan bertanya kepada anak wanitanya ini, Ummu Habibah, "Ya bunayya, wahai anakku, ma'adri adri araghibti bi an hadzal firash?" au raghibti bihi ain au raghibti bihi anni ya wahai anakku aku tidak tahu apakah engkau menganggap aku tidak layak duduk di kasur ini atau engkau anggap kasur ini tidak layak untuk aku duduki paham ya aku yang tidak layak duduk di kasur ini atau kasur ini yang tidak layak untuk aku duduki apa jawaban Ummu Habibah Kata Ummu Habibah, Ummu Habibah radhiyallahu anha, huwa firashu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anta musyrikun najis. Falam uhibbu an tajlis ana firashi. Ini adalah firash, ini adalah kasur yang biasa dipakai duduk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan engkau adalah seorang musyrik yang najis dan aku tidak ingin engkau duduk di atas kasurnya. Ya, padahal itu siapa? Bapaknya sendiri. Ya, bapaknya sendiri. Nah, subhanallah. Ini para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sangat mengagungkan Nabi. Bahkan kalau dahulu mereka datang ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ingin mengetuk pintunya, ya nggak kayak kita sekarang main asal ketum, main asal saja, dong dong dong begitu ya. Tidak, mereka mengetuknya bil azafir. Ya, Inna abwaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Anas bin Malik, inna abwaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat tuqra'u bil adhafir. Ya, dahulu pintu-pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diketuk dengan kuku. Apa itu kira-kira bunyinya? Saking mereka segangnya cintanya kepada Rasulullah, pengagungan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngetuk pintunya itu dengan kuku. Pamen gedar-gedor gitu. <laughs> ya. Nah, ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Baik. Tatkala turun firman Allah Azza wa Jal di dalam surah Al-Hujurat ayat yang kedua, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara-suara kalian di atas suara Nabi dan janganlah kalian meneriakkan sebagian ucapan. Janganlah kalian bersuara keras kepada beliau sebagaimana sebahagian kalian bersuara keras kepada sebahagian yang lain. nanti amalan-amalan kalian akan binasa dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. Ini dalam surat Al-Hujurat ayat yang kedua. Kata Ibnu Zubair, ya, dahulu Umar radhiyallahu anhu tatkala setelah turunnya ayat ini beliau ya, memperdengarkan suaranya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat lirih, yakni sangat kecil sekali. Hatta yastafimahu sampai Nabi itu mengulang-ulang dan mencari tahu apa yang dikatakan oleh Umar ibn al Khattab. Ya, karena saking mencintai dan mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ada teguran dari Allah. Ya, nggak boleh mengangkat suara melebihi suara Nabi ya dan tidak boleh berteriak seperti kita berteriak kepada sebahagian kita. Nah, dahulu ada sahabat yang bernama Thabit bin Qais. Ya, Thabit bin Qais ini orang yang punya suara lantang, jauh jauh hari Yusuf, Ya, suaranya itu lantang. Memang sudah bawaannya seperti itu. Ya, ketika dia berbicara berbicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia selalu berbicara dengan suara yang lantang. Karena memang suaranya keras orang ini, sahabat ini. Ya, tatkala turun ayat ini, dia mengurung diri di dalam rumah. Dia tundukkan kepalanya dan dia menangis. Ya, dalam hatinya dia meyakini bahwa dia adalah penduduk api neraka. Kenapa? Karena ayat ini turun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian melebihi suara Nabi dan jangan kalian berteriak kepada beliau seperti kalian berteriak kepada sebahagian kalian bahwa amalan kalian akan binasa nantinya sedangkan kalian tidak sadar. Ya, dia menganggap dirinya khalas. Amalannya sudah binasa. Dia sudah menjadi penduduk api neraka. Ya, berhari-hari dia tidak kelihatan di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, "Mana Qais bin Thabit?" Atau Sabit bin Qais ya, namanya Sabit bin Qais. Maka diberitakan hal itu kepada Nabi alaihi salatu Wasallam Lantas Nabi basyarahu bil jannah. Ya, Nabi mengatakan bahwa dia adalah penduduk surga. Nah, tadinya dia menganggap dirinya penduduk api neraka, tapi Nabi mengkhabarkan bahwa dia adalah penduduk surga. karena sebenarnya dia sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sekarang kita tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lagi di hadapan kita, tetap kita harus beradab ya, kita beradat dengan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.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 Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada beliau dan pasrahkanlah diri kalian dengan sebenar-benarnya atau dan berilah taslim kepada beliau dengan sebenar-benarnya. Nah, ini termasuk adab bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi selawat kepada beliau tatkala nama beliau disebutkan ya oleh karena itu jangan diem kalau disebut Rasulullah atau Nabi Muhammad atau yang terkait dengan beliau selawat ojo menang wae <laughs> ya ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ya, boleh dengan suara lantang, boleh dengan suara lirih, yang penting selawat, jangan diam. Ya. Nah, ini termasuk adab. Bahkan Nabi sangat keras dalam hal ini. Sampai beliau menyatakan seperti yang disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, kata beliau alaihi salatu wassalam, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang bakhil itu adalah orang yang kalau aku disebutkan di hadapannya, dia tidak mau berselawat. sallallahu alaihi Nabi. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebutkan nama Nabi, selawat. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah satu ketika Nabi alaihi salatu wasallam naik ke atas mimbar beliau mengatakan amin tiga kali. Amin, amin, amin. Ya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alama ammanta? Wahai Rasulullah, apa yang kau aminkan ini? Beliau katakan datang kepadaku Jibril. Ya ada tiga hal yang disebutkan, yang beliau aminkan itu ternyata. Ya, di antaranya, Jibril mengatakan, ya Muhammad, rahima amfum ri'in. Sallallahu alaihi wasallam. Rahima amfum ri'in. Zukirta indahu falam yusalli alaih. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, celakalah orang yang bila engkau disebutkan di hadapannya tetapi dia tidak berselawat kepadamu. Kul amin. Kata malaikat Jibril, ucapkan amin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin. Ya. Bahkan dalam khutbah Jumat sekalipun ini termasuk yang diperbolehkan. Kan khutbah Jumat itu kita harus diam. Ya. Tapi kalau disebutkan nama Nabi kita boleh dengan lirih, dengan suara pelan, jangan sampai mengganggu. Kita mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Khawani Fiddin Rahimani wa Ya ini diantara adab kita. Kalau disebutkan nama Nabi jangan diam, ucapkan salawat. Ya. Dan sebaik-baik salawat kepada Nabi apa? Salawat apa? Selawat yang diistilahkan dengan selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah. Apa itu selawat Ibrahimiyah? Nah, disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim atau Al-Bukhari saja. <coughs> ya, pernah Uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari para sahabatnya berselawat. Ya. Kata sahabat kepada Nabi, Amma salamu alaik faqad arafna Fakaifa fasolah. Ya, adapun keselamatan atasmu kami telah mengetahuinya. Lalu bagaimana berselawat? Maka Nabi mengajari Kulu ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ala Ibrahim. Ya. Innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim in wa, wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya seperti dalam tasyahud. Ya. ya Allah, berilah selawat atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad sebagaimana engkau beri selawat atas Ibrahim dan atas keluarga Ibrahim. Sungguhnya engkau adalah yang maha terpuji dan maha mulia. Ya, dan berilah berkah kepada Muhammad dan atas keluarga Muhammad sebagaimana engkau berkaya atas atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim sungguhnya engkau adalah yang maha terpuji dan maha mulia ini namanya selawat Ibrahimiyah. Dan ini yang paling terbaik. Ini yang paling terbaik. Ustaz, kok nggak pakai Sayyidina? Ya, ya, biasanya kan banyak di kalangan umum pakai Sayyidina. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya nanti ketika eh, berikutnya Allah barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh saja kalau di luar sholat. Ya, jadi nggak benar kalau ada orang yang nuduh kita nggak mau pakai sayyidina. Oh yes, pakai sayyidina boleh. Ya, tapi kalau di luar sholat. Nah, kalau dalam sholat nggak usah pakai sayyidina. Kenapa? Karena dalam Lafadz hadis yang diajarkan Nabi ketika tasyahud tidak ada Lafadz sayyidina dan sebaik-baik petunjuk wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diantara adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita sangat mencintai beliau. Ya diantara adab kita juga yaitu memperbanyak untuk mengingat beliau, berbicara tentang beliau, merindukan beliau, menyebutkan keutamaan-keutamaan beliau, keistimewaan-keistimewaan beliau, mujizat-mujizat beliau, tanda-tanda kenabian beliau dan segala sesuatu yang terkait dengan beliau alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena dengan mengingat beliau, sering mengingat beliau, merindukan beliau, menyebut tentang keutamaannya, kemuliaannya, kekhususannya, mujizatnya, kenabiannya, ini akan membuat rasa cinta kita akan semakin besar kepada Nabi Nah, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Jala'ul Afham, kata beliau, tatkala seorang yang mencinta itu, dia banyak menyebutkan orang yang dicintainya, ya, dan selalu mengenangnya di dalam hatinya, ya, dan mengingat kebaikan-kebaikannya, kemuliaan-kemuliaannya, ini akan menarik, akan mengundang rasa cinta yang lebih besar dan akan menanamkan rasa cinta itu ke dalam tempat yang paling terdalam di lubuk hatinya. Ya, sehingga rasa cintanya akan berlipat ganda, kerinduannya akan bertambah. Ya, sehingga rasa cinta itu akan menguasai dirinya. Ya, maka kondisi ini kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah akan membuat hatinya terpenuhi dengan rasa cinta kepada orang yang dicintainya. Nah, oleh karena itu, ukuran sejauh mana besar rasa cinta seorang hamba kepada yang dicintainya, sejauh mana dia mengingat orang yang dicintainya. <coughs> ya. Pernah kasmaran, jatuh cinta. <laughs> nah, orang yang sedang jatuh cinta itu apa-apa pokoknya bicaranya tentang orang yang dicintainya nggak peduli tempat, nggak peduli waktu, nggak peduli kepada siapa dia bicara. Itu saja yang dibicarakannya. Kenapa? Karena dia sedang jatuh cinta. Ya. Nah begitu juga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah kalau kita mencinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam buah bibir kita yang selalu menjadi pembicaraan kita itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita ingat, yang selalu kita bicarakan, yang selalu kita e, perbincangkan, yang selalu kita obrolkan, yang selalu kita kenang, yang selalu kita rindu. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, nah kalau kita jarang ingat Nabi, berarti rasa cinta kita kecil. Ya, sehingga kita jarang mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jarang merindu kepada beliau, ya jarang membicarakan kemuliaan dan keutamaan beliau, ya mempelajari sunnah beliau. Nah, maka khwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, perbanyaklah mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membicarakannya, merindukannya, ya, membicarakan keutamaan-keutamaannya, mempelajari sunnahnya, karena itu adalah bukti rasa cinta kita dan adab kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kemudian diantara adab kita kepada Nabi Alaihi Wasallam sebagai bukti cinta kita adalah kita tidak menyebutkan nama beliau tanpa menyebutkan kedudukannya. Jadi kita enggak enggak benar kalau cuma menyebutkan Muhammad Muhammad. Siapa Muhammad? Banyak juga orang namanya Muhammad kan gitu. Nah, nah kalau kita menyebutkan Rasul, ya maka kita sebutkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita sebutkan sifat kenabiannya ataupun kerasulannya. Nah, bahkan Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-40 telah mengingatkan kepada kita maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa Nah, demikian pula di antara adab kita adalah adab kita terhadap beliau di dalam masjid beliau, Masjid Nabawi. Ya. Nah, yaitu hendaknya kita jangan membuat keributan dan mengangkat suara di sisi kuburan beliau. Ya. Oleh karena itu, Umar Ibn Khattab mengingkari orang yang mengangkat suara atau berteriak di sisi kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah as bin Yazid bercerita, dahulu aku pernah berada di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas tiba-tiba ada orang yang menarikku. Ternyata kata beliau, kata as bin Yazid, Orang yang menarikku, yang menarikku itu adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Kemudian Umar memerintahkanku untuk membawa dua orang. Ya. Lantas aku bawa dua orang itu. Lalu beliau bertanya, "Man antuma? Siapa kalian berdua?" kedua orang itu menjawab, "Kami adalah penduduk negeri Taif." Lalu kata Umar, kepada kedua orang tersebut, "Lau kuntuma min ahlil balad la auja'tukuma." Kalau kalian adalah penduduk negeri ini, kalau kalian itu penduduk Madinah, ya, aku akan sakiti kalian. Ya, aku akan hukum kalian. Kenapa? Tarfa'ani aswatakuma fi masjidir Rasulullah, fi masjidir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. apakah kalian e, berani mengangkat suara kalian di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini, ini diantara adab kita ya. Kalau di masjid masjid Nabawi jangan jangan teriak-teriak, jangan buat keributan, ya. Demikian pula ketika berada di sisi kuburan beliau. Sekarang kuburan beliau ada di, di masjidnya. Sekarang ada dalam masjid. Ya. Nah, ya cukuplah kita ziarah datang ke Masjid Nabawi, kemudian mengunjungi kuburan beliau, ya mengucapkan apa? Salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam, demikian pula mengunjungi kuburan Abu Bakar dan Umar, tidak perlu melakukan hal-hal yang lain. Ya. Ini termasuk tidak beradab kepada Nabi alaihi salatu Wasallam ketika kita buat keributan, ya berteriak di masjid beliau atau buat keributan di kuburan dekat kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak jamaah ya. Apalagi juga yang dari Indonesia ya, mereka di dekat kuburan Nabi itu bukan hanya sekedar ziarah ya mengucapkan salam tapi mereka berdoa dengan suara keras ya ada juga yang dipimpin oleh satu orang kemudian yang lain mengaminkan nggak tahu apa yang dia doakan sambil menghadap kuburan Nabi ya dia baca doa nanti yang lainnya amin amin begitu itu nggak berada bersama Nabi nggak pernah diajarin diajarkan oleh Nabi yang demikian itu ya kalau berdoa mau menghadap ya menghadap kiblat bukan menghadap kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau meminta ya meminta kepada Allah bukan meminta kepada Nabi itu namanya tidak beradab kurang ajar ya Nabi nggak pernah ngajari kalau kita doa minta sama Nabi Bahkan kata Nabi apa? Kata Nabi apa? Idza sa'alta fas'alillah. Yang beliau ajarkan kepada Abdullah bin Abbas kalau engkau meminta-minta sama Allah. Jangan minta sama Nabi. Ya jauh-jauh dari Indonesia cuma uh, tujuannya kalau datang ke Masjid Nabawi mau minta sama Nabi. Nabi itu sudah meninggal. Ya, beliau sudah berada di alam barzakh dan beliau tidak akan bisa berbuat sesuatu yang menjadi kekhususan Allah Azza wa Jal. Yang bisa mengampuni dosa itu Allah. Kalau ingin minta ampun, minta ampun sama Allah. Kalau punya hajat, ingin dibantu, ingin ditolong, ingin dimudahkan, jangan minta sama Nabi, mintanya sama siapa? Minta sama Allah. Ya. Kalau kita minta sama Nabi itu artinya kita tidak menghormati Nabi ya justru kita lancang kepada Nabi. Kenapa? Karena kita mengangkat beliau di atas kedudukannya. Kita angkat beliau seperti Allah. Nah, ini nggak boleh. Nah, saya teringat satu kejadian. Ya pernah satu saat sedang berada, sedang berada. masih ngeyel tetap doa ngadap ke kuburan Nabi. Ya. Nah itulah kenapa? Karena ja Jahil. Dia kira kalau menghadap kuburan Nabi itu doanya pasti cespleng. Pasti dikabulkan. Siapa bilang? Ya doanya itu salah itu. Masa menghadapnya kuburan Nabi? Menghadapnya kiblat. Ya menghadap kiblat bukan kuburan Nabi. Apalagi kalau minta sama Nabi. Bukannya doanya dikabulkan, dia jatuh ke dalam termasuk adab yang wajib. Ya bahkan apabila seorang menyekutukan Allah dengan nabinya, dia jatuh ke dalam perbuatan syirik yang mengeluarkan dari Islam. Taib. Termasuk ada bersama Nabi alaihi salatu wassalam yaitu menjaga kesucian kota Madinah. Karena itu adalah kota Nabi. Al-Madinatun Nabawiyah. Ya. Yeah. Nah, itu lebih baik kita menyebutnya dengan Al-Madinatun Nabawiyah daripada Al-Madinatul Munawwarah. Biasanya istilah Al-Madinatul Munawwarah ini datangnya dari orang-orang Sufi. Ya, karena mereka menganggap bahwa nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu turun ke kota Madinah sehingga kota Madinah itu tenang. Saya pernah ngobrol satu saat ya ketika di Madinah kunjung ke salah satu penduduk sana. Ya, dia sudah 40 tahun di kota Madinah. Orang sudah tua, cerita ngobrol di antara ceritanya itu tahu nggak tahu nggak kamu kenapa kota Madinah itu tenang nyaman tenang enggak saya katakan ya saya bilang aja nggak, karena setiap malam itu Nur Muhammad turun ke kota Madinah <laughs> dari mana dia tahu cuma saya waktu itu nggak ngebantah ya. karena orang tua saya pikir ya Ya saya sudah diberitahu kalau dibantah nanti urusannya panjang gitu. ya sudah. Ya. Nah, sehingga kota Madinah tenang katanya. Karena setiap malam ada Nur Muhammad SAW yang turun kota Madinah. Dari mana dia tahu? dia ya, mengadang aja. Gak ada ayatnya, gak ada hadisnya. Ya. Nah, Rasulullah SAW ada di kuburannya. Ya. Kota Madinah itu tenang tentram karena iman, ya, takwaan ya, imam. Nah, ya, menjaga kesucian kota Madinah. Ini termasuk ada bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana menjaga kesucian kota Madinah? Ya, kota Madinah itu kan termasuk tanah suci ya, Al-Baladul Haram. Ya, tanah suci yang mempunyai batasan-batasan. Ya, kita nggak boleh misalnya memburu buruannya, ya kemudian tidak boleh memotong, menebang pohonnya, mengganggu hewannya. Ya, ada kemuliaan-kemuliaan yang diajarkan oleh Nabi yang harus kita jaga dari kota Madinah. Ya, kesopanan, ketentraman, ketertiban. Ya, apalagi sampai lainnya. Bermaksiat di sana jauh lebih besar dosanya dibanding di tempat-tempat yang lain karena itu kota suci. Sebagaimana kalau kita berbuat kebajikan di sana, kebaikannya juga berlipat ganda. Di antaranya, kalau sholat di Masjid Nabawi, pahalanya berapa? Seribu kali lipat dibanding sholat di tempat yang lainnya. Menjaga ketenangan hewan-hewannya, kemudian menjaga tanamannya, tumbuhannya, ini termasuk dari menjaga kesucian kota Madinah yang merupakan adab kita kepada kota Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita mencintai beliau. Nah, termasuk adab kita bersama Nabi alaihi salatu wasallam adalah memuliakan hadis beliau alaihi salatu Wasallam. Nah. Memuliakan hadis beliau alaihi salatu Wasallam. Pertama, memuliakan beradab kepada hadis beliau ketika mendengarnya ketika mempelajarinya. Ya. Oleh karena itu dahulu di masa salafun salih majlisul hadith, majlis hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah majlis yang kaum muslimin berlomba-lomba untuk menghadirinya dan mereka sangat memuliakannya dan mengagungkannya. Ya. Nah, طيب Dahulu para imah kita kalau berada di majelis mereka tidaklah menyampaikan hadis kecuali dalam keadaan mereka berwudu. Semua ini karena cinta mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengagungan mereka ya kalau mereka masuk majelis ya dan mereka menyampaikan hadis mereka dalam keadaan wudhu ya, mereka tidak mau menyampaikan hadis dalam keadaan tidak punya wudhu di antaranya seperti al Imam kota ada Ja'far bin Muhammad Malik bin Anas ya Malik bin Anas al Imam Malik ini adalah imam dari hijrah imam kota Madinah di masa lampau al Imam A'mash ya mereka Apabila berada di majelis hadis, mereka tidaklah menyampaikan hadis kecuali dalam keadaan mempunyai wudhu. Dikatakan oleh Zirar bin, bin Murrah, kanu yakrahu Malik. Ya. Apa yang dilakukan oleh Imam Malik? Imam Malik. Ya, Imam Malik ini dikenal dengan Imam Darul Hijrah. Darul Hijrah itu apa? Kota Madinah. Ya, tempat hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa yang dilakukan oleh Imam Malik? Kata Abu Abu Salamah Al Khuzai, Kana Malik bin Anas idza arada ay, ay yakhruja yuhaddith tawadda'a wudhu'ahu lis-salah wa labisa ahsana thiyabih wa labisa qalan suwatan wa mashata lihiyatahu ya dahulu Al Imam Malik bin Anas apabila ingin keluar menyampaikan hadis maka beliau berwudu seperti wudu beliau untuk salat kemudian beliau memakai pakaiannya yang paling bagus ya jadi pakai pakaian paling bagus bukan ketika pergi kondangan, bukan. <laughs> pakai pakaian paling bagus ketika akan masuk ke dalam majelis ilmu, majelis hadis. <clears throat> ya. Lantas beliau pakai kolam suah, pakai kupluk. Ya. Wa masyatul tahu dan menyisir jenggotnya rapi sekali. Nah, lalu ditanyakan kepada beliau tentang hal itu, Kata beliau, "Wakir bihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya, ketika beliau ditanya tentang perbuatannya itu, kata beliau, "Aku ingin memuliakan menghormati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Oleh karena itu, ya kalau kita mendatangi majelis kajian, majelis kajian itu jangan sembarangan, pakai kaos oblong. Ya, kemudian selengean gitu. Ya. Imamah Walaupun pakai imamah itu bukan sunnah Nabi sebetulnya. Sunnah dalam artian amalan yang mustahabbah tidak. Itu hanya kebiasaan Arab, tapi kalau orang ada yang memakainya karena cinta kepada Rasulullah SAW, sebab beliau memakainya, dapat pahala dia. Ya, kemudian pakai gamis atau pakai jubah, ya pakaian Islami yang bagus lah. Baru duduk di majelis ilmu. Ini semua kalau dilakukan dalam rangka memuliakan majelis ilmu karena dibacakan padanya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita sangat mencintai beliau, maka dia akan mendapatkan pahala. Ini ter adab terhadap hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula disebutkan bahwa Al Imam Muhammad bin Sirin dahulu beliau biasa kalau pas lagi cerita beliau tertawa, ya ngobrol sama orang atau lagi cerita atau lagi uh, santai beliau tertawa. Tapi kalau sudah datang penyebutan hadis Nabi beliau langsung diam dan khusyuk. Nah, oleh karena itu diantara adab kita kalau ada orang yang menyampaikan hadis jangan ribut. Ya, yeah, apalagi di majelis ilmu jangan ngobrol. Tadi kan sudah kita sebutkan para sahabat itu kalau di majelisnya Rasulullah apa yang mereka perbuat? Diam. Nih, perhatikan, jangan ngantuk, <laughs> ya. Nah, ya kita sekarang Nabi kan sudah nggak ada, ya. Lalu apa yang pantas kita lakukan ya kalau kita di majelis ilmu dibacakan padanya ayat Al-Quran, dibacakan padanya hadis, kita harus tenang, diam, mendengarkan, memperhatikan, jangan ribut. Ya. Nah, ini termasuk adab, ya termasuk adab yang membuktikan cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Masih banyak yang lainnya ya disebutkan tentang sikap-sikap mereka seperti uh, Sa'id ibn Musayyib uh, <coughs> Banyak riwayat yang lain tapi waktunya sudah isya. Ya, sudah isya. Dadah. Ya? Terakhir, sholat isya itu yang utama kapan? Kebetulan kita akan bicara sunnah ini ya. Yang utama sholat isya itu kapan? Diakhirkan. Nggak apa-apa adzan dulu. Tapi karena ini kebiasaannya di masjid adalah di awal waktu sudah kita sholat sekarang. Adzan, sholat ya. Sekedar pengetahuan bahwa al-afdal minal isya takhiru Yang menundanya di akhir waktu. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Alaihi Wasallam ya. Para sahabat itu sampai ngantuk-ngantuk menunggu Nabi keluar untuk melaksanakan sholat isya. Tidak ada lagi orang bangun di malam itu kecuali kami yang menunggu Nabi katanya. Ya para anak-anak sudah tidur, para wanita, para sahabat juga terkantuk-kantuk. Baru Rasulullah SAW keluar di akhir waktu, ya di pertengahan malam yang pertama. Kita cukupkan dulu wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.